membahas perbedaan antara subhat dengan syahwat. Kadang subhat lebih berbahaya dalam masalah ketidakberdayaan seorang manusia melawan uh, syahwatnya. Ya. Kadang-kadang uh, orang bisa dia sudah tahu tentang syubhat, tentu dia sudah tahu pula tentang syahwat. Tetapi dia tidak mampu. Ya, seperti adanya orang yang alim, tetapi dia berbohong, tetapi dia menipu, tetapi dia berzina dan seterusnya. Dia selamat dari subhat, tetapi tidak selamat dari syahwat. أما الشهوة وهي إرادة الإنسان الباطل yang dimaksud dengan syahwat inti daripada syahwat adalah ketika seseorang berniat melakukan kebatilan itu syahwat niatnya memang mau melakukan kebatilan karena kebatilan itu ee, eh, melezatkan nikmat menguntungkan Gitu. Berbeda dengan subhat. Ya. Orang yang melakukan subhat umumnya dia tidak tahu kalau itu batil. Kalau syahwat dia tahu. وهي البلاء الذي يبتل به العالم والجاهل maka subhat ini menimpa orang alim dan menimpa orang jahil karena subhat hanya menimpa orang apa jahil yang alim tidak tertimpa kan yang alim yang tahu yang paham dia tidak akan tertimpa dia tidak akan ikut-ikut meludah ya marakiban dan seterusnya karena dia tahu tapi syahwat tidak yang jahil tertimpa yang alim juga tertimpa ولذا kanat maksiat al-Yahudi akbaru min maksiatin Nasara. Oleh karena itu, kemaksiatan orang Yahudi lebih besar dari kemaksiatan orang Nasrani. Kenapa? Karena maksiat al-Yahud sababuha asyahwah wa iradatu su' wal Karena kemaksiatan orang-orang Yahudi disebabkan karena syahwat menghendaki keburukan menghendaki kebatilan kalau Nasrani enggak Nasrani menghendaki kebaikan menghendaki al-haq menghendaki kebenaran tetapi tidak sampai <coughs> tidak menghendaki keburukan kalau Yahudi memang menghendaki keburukan ولهذا كانت البدع غالبها pada golibnya, pada umumnya bid'ah itu uh, adalah syubhat. Ya, bid'ah itu syubhat, bukan syahwat. Ya, karena tidak tahu, bukan karena ingin dosa. Itu. Orang ketika tahlilan, murudan, dan seterusnya tidak ada niat mau berbuat dosa. Berbeda ketika orang mau berzina, mau minum khamr, berniat mau berbuat dosa. Gitu. Maka sudah direncanakan kapan mau tobat. Kalau bid'ah tidak. Walakinna katsiran minha sababuhu syahwah. Tapi tidak jarang kadang-kadang sebabnya syahwat yang terakhir waktu itu kita bahas. Ya. Kadang-kadang sebabnya syahwat. Iya. Dia tahu itu bidang tapi dia nekat dikerjakan pula. Karena apa? Ada syahwat. Iya. Sebab kalau saya tidak melakukan ini, saya akan diusir. Kalau saya tidak melakukan ini, saya tidak diterima di masyarakat. Kalau saya terus terang bahwa oh, saya anti bid'ah, anti tahlil, anti mulut saya nggak dipakai lagi di masyarakat. Nah, dia tahu tetapi dia nekat. Ya, maka tercampur antara dua-duanya. Ya, sudah melakukan bid'ah, e, niatnya buruk. Mendingan orang awam. Orang awam melakukan bid'ah tapi niatnya nggak buruk. Niatnya baik. Gitu. ولهذا يبين الحق لأهل الشهوة من أهل البدع fayusirruna 'alaiha uh, contohnya adalah ahli syahwat ahli bid'ah tapi dia ahli syahwat syahwat juga ya dia melakukan bid'ah dan dia tahu kalau itu bid'ah dia nekat nekat melakukannya karena apa karena ada syahwat karena ada kepentingan pribadi karena ada sesuatu yang ingin dia raih. Fayusiruna alaiha. Lalu dia terus-menerus melakukan bid'ah itu. Bukan karena dia tidak tahu, tapi karena kepentingan. Nah, ini pun ada. Walaupun jarang, yang kebanyakan karena memang tidak tahu. Dan umumnya ini ada pada para tokoh, para sebagian kiai, ustadz, yang dia tahu kalau itu bid'ah tapi dia nekat wa qalibuhum yaqsulu bidzalika baqa'a jahihi wa ri'asatihi bainan nas duna salahil khalq ini terjadi uh, pada umumnya karena mereka menginginkan kerja kedudukan kepemimpinan ketenaran pengaruh <coughs> dan seterusnya. Jadi jelas ini bukan dai. Jelas ini bukan dai yang Allah. Karena dai bukan mengikuti maunya masyarakat. Dai memperbaiki penyakit masyarakat. Nah, ini mengikuti apa maunya masyarakat. Masyarakat maunya bid'ah, dia ikut bid'ah. Kalau masyarakatnya sunat dia sunnah. Dan sebagian saya pernah melihat seorang dua orang. Ya. Di sana dia berbicara tentang bid'ah karena di lingkungan bid'ah. Di sini dia berbicara tentang sunnah karena lingkungannya sunnah. Ya, ini yang dimaksud oleh beliau. Beliau tahu jenis orang. Ya. ويدل في نفسه ويملي عليه الشيطان أنه لو رجع عن بدعته لنقصت منزلته بين الناس dia menyangka dan sangkaan ini dibantu oleh syaitan bahwa jika dia meninggalkan bid'ahnya kembali kepada sunnah yang hak dia akan ditinggalkan manusia dia tidak mempunyai kedudukan lagi di mata manusia. Ini sangkaan dia. Dan sangkaan ini diperkuat oleh setan karena setan memang selalu menghendaki keburukan. Setan tidak pernah menghendaki kebaikan. Segala keburukan wajib kita nisbatkan kepada setan. Karena setan itu tempat keburukan. Maka setan tidak ada setan tidak ada zatnya yang ada sifat. Semua keburukan namanya syaitan. Ya. Maka orang mengatakan jangan menyalahin setan dulu. Emang ente yang salah ini, maunya ente salah. Keliru. Emang harus menyalahkan syaitan. Dan ketika kita berbuat salah itulah syaitan. Mungkinkah kita menjadi setan? Mungkin. Mungkin. Ketika kita salah itulah kita setan. Maka setan kadang berupa jin, kadang berupa manusia. Hanya dua itu. Hanya dua. Ya, kalau toh hewan dikatakan setan seperti uh, anjing hitam yang ada dua titik putih di atas matanya, maka yang dimaksud adalah uh, dari jin. Ya, adapun malaikat tidak ada dosa. Tidak ada yang disebut syaitan. Wahai هذا رجل متقلب وليس عنده علم dia takut dikatakan oleh manusia ini orang mutakallif pelimpan ke sana kemari kemarin katanya tahlilan boleh sekarang tidak membolehkan kemarin katanya ini tidak bid'ah sekarang dibid'ahkan nah, dia takut dikatakan seperti ini dia tidak punya ilmu, dia pelimpan, dia tidak punya pendirian. Lakin al-amru laysa kadhalik. Akan tetapi keadaannya tidak seperti itu. Kata beliau. Wa Abu Hasan al-Asy'ari Beliau memberikan contoh Abu Hasan al-Asy'ari. Wa innahu lamma kana min al mutazilati lam yakun imaman ketika Abu Hasan al Ashari kemarin sudah kita singgung sedikit bagaimana perjalanan hidup beliau diawali keadaan remaja beliau di bawah asuhan ulama besar Mu'tazilah yang kebetulan suami dari ibunya, ayah tirinya al jubari Kemudian sampai umur 40 tahun beliau berbuah muqtazilah kemudian menghilang 40 hari kemudian muncul lagi di Masjid Basra dengan mengumumkan kepada kaum muslimin bahawa saya telah meninggalkan paham muqtazilah tetapi tidak langsung kembali dan masuk ke dalam uh, eh, madhad salaf wa sunnah wa jamaah tapi melewati satu fase dan fase inilah yang diikuti oleh kaum muslimin di negeri kita dan terjadilah apa yang dimaksud apa yang disebut dengan aliran asyariah atau asyariah maka asyariah bukan ahli sunnah ahli sunnah bukan asyariah maka terjadi subhat besar di negeri kita bahwa ahli sunnah wal jamaah dibagi dua yaitu asyariah dan maturidiyah ya Abu Mansur Al-Maturidi. Dua orang ini penentang keras Mu'tazilah. Tapi apakah mentang-mentang menentang Mu'tazilah kemudian ahlu sunnah? Ya tidak. Tidak. Coba lihat. Menentang keras. <clears throat> Kesesatan Mu'tazilah Qadariyah. Tapi apakah Jabariyah termasuk ahlu sunnah? Tidak. Tidak mentang-mentang yang berseberangan dengan sesuatu yang batil pasti dia. Ya. Yeah bertentangan tapi dua-duanya batin berantem tapi dua-duanya batin nah. banyak, ya maka yang benar ahli sunnah wal jamaah tidak dibagi dua tapi hanya ada satu siapa mereka pertama kali Rasul dan para sahabat Ridwanullah Arif jamiah. itu tokoh-tokoh ahli sunnah pertama kali as ولما رجع إلى مذهب أهل السنة صار imaman namun ketika Abu Hasan rujuk kembali ke mazhab al-sunnah salaf maka beliau menjadi seorang imam waktu bid'ah belum menjadi imam waktu sunnah sudah menjadi akhirnya menjadi wa kullu man raja'a ila al-haq izdadah manzilatuhu inda Allah maka setiap kali seorang rujuk kepada yang hak maka pasti kedudukannya akan bertambah di mana di sisi Allah thumma inda khalqihi kemudian di sisi makhluk di sisi manusia ini wajib kita percayai hal seperti ini walaupun kita belum mendapatkan contoh di kiri kanan kita tapi ini faedah yang hak kita lanjutkan At-Tafi'ah yang ke-9 Ma'rifatu syaitan bima tu'awwalu ilaihi al-bid'ah walau hasuna qasdul fa'il Syaitan mengetahui apa akibat dari sebuah bid'ah walaupun pelaku bid'ah itu niatnya baik <coughs> Umumnya pelaku bid'ah niatnya baik. Umumnya. Niatnya buruk hanya contoh tadi. Karena kedudukan, karena uh, ambisi pribadi dan seterusnya. لأن الشيطان هو الذي سول لهؤلاء المشركين Syaitanlah yang taswir Taswir itu memberikan kesempatan, membuat angan-angan, menghiasi perbuatan buruk seolah jadi baik. Gitu. Kepada siapa? Kepada orang-orang musyrik. Ciri khas syaitan apa? Tadi menghias. Yang buruk dihias menjadi baik. Yang batil dihias seolah hak. Yang bid'ah dihias seolah jadi sunnah. Ini ciri-ciri syaitan. Maka setan menyuruh orang-orang musyrik tadi, menyuruh manusia membangun, membuat patung-patung siapa? Atau orang jahat atau orang soleh? Orang soleh. Orang soleh. Kalau setan menyuruh membuat patung orang jahat, ketahuan. Oh, maksudnya buruk. Oh, orang jahat dibikin patung? Ya, orang soleh. Dengan demikian, setan bisa menipu Tujuannya apa? Kata setan, menghormati, mengingat-ingat jasa mereka, jangan lupakan nama besar mereka. Bagus semua. Bagus semua karena tujuannya menipu. Kalau menipu, iya harus bagusnya dulu. Senyum dulu, ramah dulu, kami mau bantu Pak dan seterusnya dan seterusnya. Beda dengan merampok kan, langsung dibunuh langsung jambret langsung diambil setan tidak seperti itu setan menipu gitu. banyak kaum yang tertipu dengan ceramah-ceramah yang menyejukkan yang menenteramkan hati yang membuat mata menangis tetapi tertipu tujuannya apa akhirnya apa kesesatan seperti torekot torekot sufi ya yeah Haris Al-Mahasibi, semua orang tahu. Yang hadir ribuan yang hadir di masjidnya Haris Al-Mahasibi menangis. Menangis. Ya, ucapannya menyihir. Bagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Inna ba'dal bayari nasihat Di antara bayan, ucapan, khutbah, ceramah itu bisa menyihir. Berapa banyak yang tersihir? Ya, ratusan orang tersihir oleh khutbahnya Nur Hasan Ubaidillah waktu itu di Kediri. Ya, ketika dia membawakan, menafsirkan, menakwilkan hari hadis tentang bayat. Yang tidak bayat masih kufur, yang tidak ada bayat ditangkupnya masih dalam keadaan jahiliyah dan seterusnya sebagian hadisnya tadi. Menangis orang-orang yang hadir di situ dan minta kepada Nur Hasan Ubaidillah untuk bersedia dibayar. Akhirnya hari itu dibayarlah dia dan jadilah satu firqoh sesat pertama di negeri kita ini yang disebut dengan Islam Jamaah LDI sampai hari ini dan tidak hilang kesesatan itu seperti itu setiap muncul satu firqoh satu kesesatan maka tidak akan hilang terus ada ya yes. Adapun di negeri Islam ini bukan hal yang baru seperti Khawarij yang begitu mudah mengkafirkan sesama muslim, terutama mengkafirkan penguasa, ya, dan membuat kekuasaan sendiri. Pajak, zakat, seperti ini itu, uh, besar sekali. Ya, maka kaya raya pengurusnya, ya, karena memang besar sekali. Ini persaksian dari beberapa mantan mereka yang bertobat ya e, di hadapan sebagian kaum muslimin. أن يصور هذه التماثيل والتصاوير لأنه يعرف أن هذه البدعة تؤول إلى الشرك Syaitan menyuruh manusia membuat patung atau eh, at-tasawir at karena mereka tahu bahwa <clears throat> akibat dari ini akan berakibat kemusyrikan. Sir, Setan tahu kan betapa sabarnya setan. Sabar sekali menggoda manusia begitu sabarnya. Maka ee, eh, ditunggu, ditunggu sampai Eh, saatnya sabar. sabar sekali setan menggoda manusia tidak buru-buru walau hasula qasdul fa'il walaupun pelakunya bermaksud baik ay innal bid'ata syarrun walau hasula qasdu fa'iliha dimaksud bahwa seluruh bid'ah itu pasti buruk syar walaupun pelakunya menghendaki kebaikan. Wa ya'tamu in kana 'aliman annaha bid'ah walau hasuna Dan dia berdosa jika pelakunya itu tahu jika pelakunya itu tahu aliman anda bid'ah bahwa itu bid'ah seperti contoh tadi sebagian asatid sebagian tokoh yang tahu kalau itu bid'ah tapi dia nekat walau harus qasduhu walaupun niatnya baik sebagian tahu itu bid'ah dia tetap menjalankan dengan niat baik kalau niatnya kemasuran niatnya bayaran niatnya uang kan niatnya buruk ini niatnya baik niatnya agar apa agar dia diterima dulu di masyarakat nah, kalau dia sudah diterima masyarakat sudah menerima dia ucapannya dipercaya nah baru saya akan terus terang bahwa ini bid'ah. Sekarang jangan dulu. Gitu. لأن أبدا لأبدا لأن لأنه أقدر على المعصية كمن يجيز الكذب والغش ويدعي أنه مصلحة Orang seperti ini seperti orang yang membolehkan berbohong, membolehkan menipu dengan alasan untuk kemaslahatan. Ucapan ini harus e, dirinci lagi. Kemaslahatan apa yang dimaksud? Kalau dimaksud kemaslahatan dalam peperangan agar kaum muslimin menang, maka bohong boleh. Al-harbu khid'atun. Perang itu adalah tipu daya. Maka berbohong dalam perang boleh pura-pura mau nyerbu padahal enggak ya biar musuh terkecoh eh, ini pun kalau itu yang dimaksud tetapi jika yang dimaksud seluruh kebohongan seluruh dusta sunnah dia katakan bid'ah bid'ah dia katakan sunnah dengan tujuan pertama agar orang tidak sakit hati dulu agar orang terima dulu agar orang uh, tidak kaget ya, dan seterusnya, maka ini tidak boleh. Ya, dakwah memang harus kaget, mengagetkan. Ya, lihat para nabi dan rasul, dakwahnya mengagetkan. Ya, oh, para nabi dan rasul pelan-pelan gitu. Pelan-pelan enggak. Ya. Karena para nabi dan rasul sudah diterima sebelum apa? Sebelum jadi nabi, sebelum jadi rasul. Apa komentar Abu Jahal, Abu Lahab oleh bin Uqira, Abu Sufyan sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi? Apa komentarnya? Ya, seseorang yang belum pernah bohong, yang jujur, yang amanah, kurang apa lagi? Kurang apa lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tetapi begitu mengagetkan dakwahnya bahwa Tuhan hanya satu Allah Rabbul Alamin la ta'udzahu bal malaikat berhala yang tidak ada manfaatnya sama sekali langsung ditolak langsung ditolak. Padahal sebelumnya Nabi menguji mereka dulu. Wahai kaumku, jika aku katakan bahwa nanti malam ada akan ada pasukan yang akan menyerang Mekah ini, apakah kalian percaya? Apa jawab mereka? Percaya. Kami belum pernah mendengar melihat engkau berdusta ya Muhammad. Ya. Masih diulang lagi oleh beliau. Seandainya aku kabarkan kepada kalian di belakangku ini ada pasukan yang akan menyerang kalian sebentar lagi kalian percaya? Dijawab serempak percaya. Kami belum pernah melihat mendengar engkau berdusta. Nah, setelah Nabi Muhammad SAW terserah bahwa aku utusan Allah, aku mendapatkan wahyu dari Allah lewat Jibril, aku disuruh menyampaikan kepada kalian bahwa kalian harus menyembah satu Tuhan Allah, satu ilah, tinggalkan sembahan-sembahan Lata Uzza dan seterusnya baru ditolak langsung ditolak tabban laka ya Muhammad tadi ada jama'atana eh ucapan Abu Lahab selaka engkau ya Muhammad hanya untuk ini engkau kumpulkan kami hanya untuk mendengarkan ocehanmu igoanmu uh, eh, engkau kumpulkan kami langsung ditolak langsung dicaci maki dan tidak ada pujian lagi dari mereka terhadap Nabi Muhammad SAW. Alaihi Wasallam. Lihat kurang. Maka orang yang berusaha agar diterima dulu di masyarakat, agar uh, orang sikoh dulu kepada dia, setelah itu baru menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil, maka dia telah melampaui Nabi Muhammad SAW. Alaihi Wasallam. Kurang apa Nabi Muhammad SAW? Alaihi Wasallam? Kurang apa? Tetapi tetap gitu. Dakwah harus seperti itu. Harus ada penolakan dulu. Dakwah yang hak, dakwah yang hak adalah bukan dakwah ketika oh, semua orang mendengarkan dakwah semuanya manggut-manggut semua, senyum semua, terima semua. Bukan dakwah namanya. Apa? Iya, pelawak. Kalau pelawak iya. itu dia manggung, pelawak senyum semua, tertawa semua, manggut-manggut nggak ada yang sakit hati. Lawak. Dakwah bukan lawakan. Jadi di dalam dakwah ada yang tersinggung, ada yang panas kupingnya, ada yang memerah wajahnya, ada yang sakit hati wajah. Namanya juga dakwah. Dakwah dalam Allah, dakwah di dalam Tinggal memperbaiki caranya. Jangan ada cacian, jangan ada makian, Jangan ada umpatan, jangan ada bohong. Gitu. Amma lau kana jahilan fa innahu la Adapun jika dia jahil, dia bodoh, dia tidak tahu apa-apa, maka dia tidak berdosa. Tidak berdosa di sini bukan berarti nggak ada masalah, nggak ada masalah surga, bukan tidak berdosa tapi apa? Tapi nanti di akhirat iya diuji lagi. Saya kira agak kurang penjelasan beliau. Ya betul tidak berdosa. Ya sudah saudara kita yang nggak tahu tahlilan itu bid'ah, muridan itu dosa, lalu mereka mengikuti kiainya, pemimpinnya, maka tidak dicatat sebagai dosa karena mereka tidak tahu. Bagaimana ibu-ibu pengajian kita yang tidak pernah dikasih tahu oleh kiainya bahwa jilbab itu wajib. Ya, maka sampai dia mati tidak pakai jilbab karena kiai-kiainya tidak pernah mengatakan itu wajib. Ya, hanya mengatakan baik saja, bagus saja di kampung-kampung. Ya, mereka ngaji ke sana kemari. Tetapi tidak pernah mendengar oh, dari mulut kiainya ya bahwa jilbab itu wajib. Kalau dia mendengar tentu dia akan laksanakan karena dia sikoh dengan dia ini. Gitu ya. Nah, apakah selesai begitu saja? Kalau begitu caranya, tentu kita berlomba-lomba jadi orang jahil, orang bodoh, enak nggak berdosa. Ya, kalau begitu caranya, enggak. Tapi ada ujian nanti di akhirat ada ujian. Orang yang melakukan satu dosa dan dia tidak tahu kalau itu dosa, maka dia tidak ditulis sebagai orang yang berdosa, tetapi nanti akan diuji. <clears throat> Tapi belum selesai. Namanya juga ujian, bisa lulus, bisa tidak lulus. Ya kalau lulus, seperti orang yang berwasiat kepada anak cucunya agar membayar membakar mayat dia, dia lulus jawabannya. Kalau tidak gimana? Kalau tidak lulus gimana? Ya. لأن جميع المعاصي لا يختم بها إلا مع العلم Karena seluruh maksiat tidak berdosa dilakukan apabila dia tidak tahu kalau itu dosa. Ya. Umumnya zina, komer, judi, mencuri, merampok, membunuh, semua orang tahu. Sebodoh-bodoh kaum muslimin, Bahkan orang musyrik tahu kalau itu tidak baik, itu tidak benar, itu dosa, itu keliru, itu berarti. Nah, maka yang dimaksud masalah bid'ah umumnya tidak ada. Waqad yusabu ala husni qasdihi. Bahkan kadang-kadang besar kadang niat baiknya, nah, kadang-kadang qad qad kadang-kadang. Nanti akan dibahas sendiri. Ada orang berbuat keliru, salah, tetapi niatnya baik, maka dapat pahala. Kadang-kadang tidak tidak semua tidak semua niat baik pasti dapat pahala walaupun salah. Kadang-kadang. Fakat buka ala dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah di kitabih Iqtida' As-Sirat Mustaqim. Ini telah dibahas oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab beliau sangat terkenal Iqtidah as Mustaqim. Kitab ini membahas tentang kesesatan Yahudi dan Nasrani, terutama orang Nasrani. Ya. Yes. Uh, kitab ini ditulis oleh beliau uh, tidak lama dari kitab uh, Al-Jawab Sahih di dina al-masih Eh, jawaban yang benar bagi orang yang merubah agama Al-Masih. Siapa Al-Masih? Nabi Isa alaihi salatu ketika hari itu Paus mengatakan bahwa Islam Al-Quran membenarkan ketuhanan Yesus. Ya, Nabi Isa. Jadi bukan hal yang baru, sudah dikatakan oleh Paus di hari itu. Ya, ah, dibantah oleh beliau dalam kitab dalam dua kitab ini. <clears throat> nah, di dalam kitab ini beliau mengatakan fayusabu ala niyatihi duna amali. Diberi pahala atas niat baiknya, bukan atas amalannya. Diberi pahala atas niat baiknya, bukan atas amalannya, bukan karena amalnya. Karena amalnya keliru, salah, bid'ah. Tapi niatnya baik, padam diberi pahala. Wa amaluhu hadha ghairu salih. Wala maqbulun 'inda Allah wala murdi. Amalnya jelas tidak saleh, tidak diterima oleh Allah dan tidak diridhoi. Lakin li husni niyyatihi ma'al jahl. Akan tetapi karena niatnya baik dan dia jahil, ia lahu ajrun kadang-kadang dia dapat pahala. Sekali lagi kadang-kadang. Ya. Sebab kalau terus dapat pahala, gugur faidah. Syarat diterimanya ibadah. Apa? Nah, iya, niat yang benar, yang baik, ikhlas karena Allah. Yang kedua, mencontoh Rasulullah Sallallahu Tentu ini faidah ini sepakatnya oleh para ulama. Tidak mungkin batal faidah ini. Ya, maksud beliau ada sebagian orang ولهذا قال صلى الله عليه وسلم للرجل الذي صلى وعاد الوضوء بعدما وجد الماء wa daniyatan beliau memberikan contoh yang satu ini uh, tetapi beliau tidak memberikan contoh yang lain ya mari kita lihat contoh yang satu ini yang dibawakan oleh beliau yaitu ada dua orang yang sholat tidak mendapatkan air lalu mereka berdua tayamum sholat berjamaah berdua ya selesai habis tayamum habis sholat ya mereka nemu air mereka mendapatkan air yang satu wudhu lagi sholat lagi ya ada wudhu Ba'da wajada al-ma' wa shalla Dia mengulang wudhunya karena tadi cuma tayamum, dia wudhu karena dapat air, lalu sholat lagi. Thaniyatan, sholat yang kedua. Yang satu tidak. Udah sholat, ngapain? Sholat lagi. Ya. Tadi pas mau sholat nggak ada air, ya tayamum. Nah, setelah sampai pada Nabi, maka mereka berdua menceritakan halnya. Apa kata Nabi kepada yang mengulang wudhunya, mengulang sholatnya? Lakal ajru marratain. Engkau mendapatkan pahala dua kali. Ya, tidak menyalahkan. Ya? Engkau mendapat pahala dua kali. Ini ada di sana berapa? Ya. Lehusni qasdihi karena maksud baiknya, niat baiknya. ولأن عمله عمل صالح في العصر karena secara asal amalnya adalah amal soleh wudhu sholat لكن لو أراد أحد أن يعمل العمل مرتين مع علمه أنه غير مشروع لم يكن له أجر jika ada orang yang dia sudah tahu bahwa amal yang cukup sekali, tapi dia ingin dapat dua pahala, lalu dia ulang lagi. Sudah sholat qobliyah subuh. Dua. Alhamdulillah sudah dapat dunia seisinya. Ya. Belum komat-komat. Belum komat-komat. Imamnya belum datang. Mau ngapain ya? Nah, sholat aja lagi. Biar dua kali dunia seisinya nah, dua dunia seisinya dua kali dua kali lipat nah, sholat kemudian subuh lagi ya dosa apa pahala dosa dia sudah tahu ini maksud beliau lam yakun lahu ajr lianna amalahu ghairu masru'in likaunihi khilafus sunnah kenapa khilafus sunnah menyelisihi وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي لم يعود dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada satunya lagi yang tidak mengulang sholatnya. Apa kata Nabi? Asok sunnah. Engkau tepat, engkau sesuai dengan sunnah. Besar mana ya? Ya, asok sunnah atau walakal ajru marratain sunnah sunnah ya dijamin oleh Nabi sesuai sunnah sunnah sangat karena sunnah adalah Islam Islam adalah sunnah ah, yang orang pertama tadi tidak dicela orang kedua dikatakan dan sunnah Tapi ada contoh lain di mana salah dan dia nggak tahu dan salah dan Nabi marah ketika seseorang mengatakan kepada temannya yang junub mimpi basah sementara dia demam sakit kata dia kepada temannya kamu harus mandi kamu harus mandi temannya yang junub ini nanya kepada dia gimana aku mandi junub sementara aku demam apa ada peringatan bagi? Dijawab oleh temannya, tidak ada, kamu harus mandi. Nah, karena dia percaya kalau temannya itu dia mandi dan akhirnya mati. Demam, menggigil, paksakan mandi, mati. Ketika kabar ini sampai kepada Nabi, Nabi membenarkan orang tadi yang berfatwa tadi seperti ini tidak. Kota kota luhu, luhu, kota luhu. Ya, dia telah membunuh temannya itu, dia telah membunuh temannya itu, dia telah membunuh temannya itu. Kenapa dia tidak bertanya kalau nggak tahu? Ini contoh yang juga harus dibawakan bahwa tidak semua kesalahan tentu niatnya baik. Ya, kita tidak bisa katakan mungkin memang dia kesel kali sama temannya biar mati sekalian nggak bisa, nggak bisa. Ya, nggak bisa seperti itu. Niatnya baik. Apakah niat baik selalu berujung pada kebaikan? Tidak. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk e, memperbaiki niat kita sekaligus memperbaiki amal kita. Masuk bisa? Masuk. Ya. Ya, kita salat dulu. Sallallahu alaihi Sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. Kata beliau, wa qal jika ada orang yang mengatakan apabila dia mengatakan inni uridu bihadihi al-bid'ati ihya al hamam wa tanshid wa ma asbah jika dia mengatakan dengan bid'ah ini aku bermaksud menghidupkan alhama, keinginan, cita-cita, atensi, menggemarkan. Karena hari ini banyak orang tidak semangat baca Al-Quran, meninggalkan bacaan Al-Quran, sibuk membaca Quran, lalu membuat bid'ah Yang di dalamnya Mengajurkan kaum muslimin Membaca Al-Quran Banyak alasan-alasan seperti ini Uji Aku jawab kata beliau بأن هذه الإرادة طعن في رسالة في رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم Ucapan ini menghendaki uh, semangat oh, kaum muslimin dengan cara berbeda, ini berarti mencela, mencaci, menghina risalah Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, لأنه اتهام له بالتقصير أو القصور karena secara tidak langsung dia menuduh syariat ini, Islam ini yang diajarkan oleh Nabi ini kurang sempurna, belum sempurna, masih perlu tambahan. Gitu. Maka boleh dan perlu ditambah dengan hal-hal baru yang tidak ada di zaman Nabi agar kaum muslimin tambah semangat. Berarti mencela Islam. Islam sudah sempurna. Jika ada akibat buruk dari sebuah syariat yang dicontohkan oleh Nabi, maka itu bukan syariatnya yang salah tetapi orang maka tidak boleh syariatnya yang dirubah ya tapi orangnya bukan syariat, ya seperti baju kita e, kegedean kekecilan ya tentu bajunya yang kita besarkan yang kita kecilkan bukan badan kita ya orang tidak lazim tidak lazim biar bajunya pas badanmu kecil biar bajunya pas badanmu gede kan tidak lazim أي مقصر في الإخبار عن ذلك أو قاصر في العلم وهذا أمر عظيم وخطر جسيم ini anggapan seperti ini bahwa bid'ah-bid'ah yang ada bisa membawa kemaslahatan, semangat dan seterusnya. Bagaimana maulid ya, yang sampai kobar kepada kita dengan mengadakan maulid maka uh, Salahuddin Al Ayyubi membakar semangat kaum muslimin dalam perang salib melawan tentara pasukan Nasara dan diberi kemenangan. Ini kobar keliru yang sampai ke telinga kita Ya, berarti tidak cukup dengan Al-Quran, dengan Sunnah, dengan sholat berjamaah, ya, dengan azan, dengan syiar-syiar Islam tidak cukup masih harus ditambah dengan maulid. Ya, maka amrun azim qadarun jasi. Ini bukan hal yang main-main, ini hal yang besar. Ini bahaya yang besar. لأن هذا لم يكن عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه الراشدون karena hal-hal seperti itu tahlilan, muridan dan seterusnya yang di dalamnya ada tasbih, tahmid, baca Al-Quran ini tidak pernah dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak pernah dilakukan oleh Al-Khulafa Ar-Rasidin, Al-Mahdiyin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan أما إذا كان حسن القصد ولم يعلم أن هذا بدعة فإنه يثاب على نيته ولا يثاب على عمله sudah kita bahas tadi. Adapun jika seseorang dengan niat baiknya dia tidak tahu bahwa itu bid'ah, ia tahunya sunnah, tahunya berpahala dengan niat baik ingin bertakwa kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara bid'ah tadi dia tidak tahu kalau itu bid'ah, maka sekali lagi kadang dia diberi pahala atas niatnya bukan atas amalnya. Ya, jadi bukan pahala dari sebuah sahilan, pahala dari sebuah e, murudan karena pada asalnya itu e, keliru. Mana mungkin ada pahala? Ya. Maka contoh yang dibawakan tadi adalah sholat. Sholat kan jelas sunnahnya. Maka bid'ah ada asriyah, ada bidofiyah. Ada bid'ah yang asli, asalnya itu memang bid'ah. Ada yang bidofiyah, tambahan. Lianna amalahu syarrun habitun كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد karena amalnya pada hakikatnya adalah buruk menghapus pahala terhapus tidak ada pahalanya sebagaimana disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam "Para siapa yang beramal ibadah yang tidak ada asal usulnya dari kami tidak ada contohnya dariku maka ibadah itu tertolak. Wa ammal 'ammatul ladina la wa qad labbat 'alaihim hadhihi al-bid'ah wa ghayruha. Adapun orang-orang awam yang mereka tidak tahu dan mereka tertelbis, tertipu dengan bid'ah-bid'ah seperti tadi. Kami katakan ما داموا قاصدين للحق ولا علموا به وإثمهم على من أفتاهم ومن أضلهم jika mereka bermaksud kebaikan atas bid'ahnya tadi dan mereka tidak mengetahui bahwa hal itu bid'ah maka siapa yang menanggung dosanya kan sepuluh bid'ah itu dolala semua bid'ah sesat berarti berdosa. Siapa yang menanggung dosanya? Man aftahum orang yang memberi fatwa kepada dia. Wa man awallahum orang yang menyesatkan dia. Ya. Man uftiya bi ghairi ilmi Barang siapa yang diberi fatwa dengan sesuatu yang tanpa ilmu, maka dosanya atas siapa? orang yang memberi fatwa. Karena orang yang minta fatwa tidak keliru. Orang yang minta fatwa kepada seseorang, dia tidak keliru. Karena dia sudah mengamalkan ayat. Fas'alu ahla zikri in kuntum la Jika kalian merasa tidak tahu, tanyakan pada ahlinya, minta fatwa. Saya tidak tahu tentang satu permasalahan. Apa hukum uh, asuransi? Misalnya. Saya tidak tahu. Saya minta fatwa. Ketika saya minta fatwa, minta penjelasan, bertanya, berarti saya telah mengamalkan ayat tadi. Gitu. Lalu jawabannya salah. Jawaban dari orang yang saya percaya itu salah. Salah. Dia bilang halal Nah, saya karena sudah mendapat jawaban halal, tentram hati saya karena saya percaya dengan dia. Walaupun jawabannya salah. Maka saya um, melakukan lakukan asuransi misalnya dapat keberuntungan besar dari asuransi itu maka yang berdosa yang berfatwa ya yang menanggung dosanya adalah orang yang memberikan fatwa orang yang minta fatwa bertanya tentang satu masalah ilmu maka dia uh, telah mengamalkan uh, ayat Al-Quran Justru ketika saya tidak tahu tapi saya nggak mau bertanya, saya bongkar-bongkar sendiri, saya baca Al-Quran, saya baca hadis-hadis Nabi untuk mendapatkan jawabannya. Berarti saya tidak taat. Ya, karena saya bukan ulama, saya bukan orang alim. Ya, kecuali kalau ulama, iya. Ulama seperti bahkan berijtihad. Ijtihadnya salah, dapat apa? Pahala satu. Itu ulama, itu imam. Maka Nabi mengatakan, "Idza ijtahada imam apabila seorang imam beristihad." Jadi bukan kita. Kita tidak berhak beristihad. Kita disuruh bertanya. ولهذا يوجد في مجاهل أفريقيا وغيرها oleh karena itu kita dapati pada diri orang-orang jahil yang tidak tahu apa-apa di negeri Afrika dan lain-lain man la ya'rifuna 'anil Islam syai'an orang-orang yang tidak tahu tentang Islam sedikit pun tapi mereka muslim keturunan ya tetapi mereka tidak tahu hakikat Islam jauh keyakinannya pengertiannya dan seterusnya dari Islam tidak sampainya ilmu kepada mereka mereka mengatakan kami muslim, mereka bisa bisa baca syahadat. Sebagian mereka bisa baca Al-Qur'an huruf-hurufnya. Maksudnya tidak tahu. Ya, peribadatannya jauh dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma matu la naqul ketika mereka meninggal kami tidak mengatakan innahum muslimuna wa nusalli alaihim ونترحم عليهم مع أنهم لم تقم عليهم حجة mereka bukan orang Islam saya kira ini ada ya antum ada nggak atau goyah nggak ada innahu muslimuna terus alaihim wa natarahhamu alaihim ma'a annahum lam takum alaihim hujja Saya kira oh, oh, terbalik ini ya. Mestinya ada goyer atau la, pokoknya pengingkaran. Ya maksudnya begini, tidak boleh bagi kita mengatakan mereka bukan orang Islam. Kita tidak boleh surati mereka karena mereka mengatakan bahwa oh, apa misalnya ucapan-ucapan kubur tapi tidak sampai hujah kepada mereka tahu mereka Islam itu seperti ini ya ma'anahum lam takum alaihim hujah karena hujah belum tegak di hadapannya ya lakinnana nu'amirukum fid dunya bidzahir akan tapi kami bermuamalah kepada mereka di dunia ini secara zahir amma bil amma bil akhirati wa amruhum ila Allah maka uh, keadaan mereka di akhirat kita serahkan kepada Allah. Dohirnya apa? Muslim. Dohirnya muslim. Ya sholat. Ya mungkin sholat beberapa kali dalam sehari, tidak lima kali misalnya. Maka kita tetap menghukumi dohirnya bahwa mereka muslim. Walaupun di dalam hatinya berkeyakinan mungkin adalah Nabi lagi setelah Nabi Muhammad, mungkin mereka berkeyakinan keyakinan keyakinan yang kufur, tetapi kita menghukumi secara Allah wa'ala Ya hanya itu yang kita bahas. Ada pertanyaan? mohon penjelasan bagaimana sikap kita terhadap orang muslim atau kafir yang mengucapkan selamat ulang tahun kepada kita baik hanya sekedar ucapan selamat maupun ditambah mendoakan kita. Kalau dia sih kepada kita kita nasihati bahwa ulang tahun bukan ajaran Islam, bahwa ulang tahun adalah kebiasaan Yahudi dan Nasrani. Nabi tidak pernah Eh, berulang tahun dan seterusnya dan seterusnya. Ya, kalau kira-kira dia tikok pada kita. Kalau enggak, ya sudah. Ya, tidak usah dibalas dan seterusnya. Bagaimana hukum membiasakan menarik celana ke atas setiap kali akan sujud? Apakah ini termasuk gerakan yang dilarang? Tidak ada, ya. Karena tentu e, tidak nyaman kalau kita tidak tarik ke atas. Apapun gerakan di dalam sholat dibolehkan ketika dibutuhkan. Kalau menganggap bahwa itu bagian dari sholat, tentu ini anggapan yang keliru, anggapan yang bid'ah. Karena semua gerakan dalam sholat dianggap gerakan ibadah sholat ketika ada contoh dari Nabi alaihi Wasallam apapun yang memang e, perlu kita lakukan garuk-garuk misalnya ya membetulkan kain yang mau merosot misalnya boleh semua ketika diperlukan bahkan berludah ya meludah boleh hanya kata Nabi jangan ke depan tapi ke samping atau dengan satu tangan tisu dan seterusnya ya daripada menahan ludah malah merusak kehusuman. Ya. Apakah mencium tangan kedua orang tua termasuk guru? Mungkin ya, tapi terlarang secara mutlak eh, tidak. Hanya eh, yang pernah Nabi contohkan mencium tangan Fatima, Ya. Jadi cium tangan ini tanda kasih sayang bukan tanda penghormatan. Mencium tangan dicontohkan oleh Nabi, bahkan Nabi sendiri yang mencium tangan Fatimah. Berarti Pakistan. Orang tua mencium e, tangan anak-anak, ya kasih sayang, bukan penghormatan. Adapun penghormatan tentu kita akan mengatakan para sahabat kurang hormat kepada Nabi karena tidak diriwayatkan tiap kali bertemu dengan Nabi para sahabat mencium tangan Nabi. Berarti para sahabat kurang menghormat Nabi untuk ucapan ini eh, begitu. Bagaimana kita kita sebagai orang awam dalam perbedaan pendapat para ulama ahli sunnah? Merdeka. Kita orang awam tapi merdeka bukan budak. Siapapun yang kita ikuti terserah asalnya ilmiah. Kalau antum eh, sebagai tullah, ya, antum baca ujarnya Syekh bin Baz ketika beliau berfatwa Sami Allah liman hamidah dapat. Setelah itu antum bandingkan dengan ujar-ujar Syekh Al-Baz yang membid'ahkan sedekah dalam i'tidal. Sami Allah liman hamidah sedekah. Nah, silakan untuk pilih yang mana. Ya. Merdeka. Bukan budak. Bolehkah menjual kulit kurban untuk kemudian hasilnya diberikan ke anak yatim? Bukan manusia mesti. Tidak boleh. Dengan alasan apapun, menjual kepala hewan kurban, kulit hewan kurban, daging hewan kurban sama. Oh, akan tidak sah man ba'a jilda uhiyatin wala udhiyatan sahih dalam sahih hakim barang siapa yang menjual kulit binatang maka tidak ada kurban baginya tidak seluruh hewan kurban kita berikan kepada fakir miskin kepalanya kulitnya dan seterusnya ya ya kulit buat apa ya Siapa tahu orang lebih suka kulit. Ya, mungkin lebih mahal satu kulit daripada sekilo daging misalnya. Ya, kulit kambing, kulit sapi. Berikan potensi miskin. Jangankan kulit, pelana, unta yang dipakai kendaraan itu biasanya ada pelananya di atasnya. Itu sekalian diberikan. Jadi yang menempel di hewan kurban itu sekalian diberikan. Pelananya bayang. Ya, semuanya diberikan pada potensi. Yang punya Yang punya kan? gitu. nah, yang berdosa tahu kan gitu. Nah, Berarti si kita yang berkorban kan sudah percaya sikoh kepada panitia. Tapi yang jadi, yang jadi masalah umumnya kaum muslimin tidak tahu kalau itu nggak boleh jual kulit itu terlarang. Kalau tahu tentu dia akan memesan. Tolong panitia kulit samping saya ini jangan dijual. Berikan kepada fakir miskin kan gitu. Nah, umumnya dari kita nggak tahu, maka ya sudah terserah. Mau dijual kayak mau apa kayak. Ya. Kalau setelah diberikan kepada fakir miskin kulitnya tersebut, terus uh, yang saya itu menjual kulitnya bagaimana? Sudah hak dia. Ya? Berarti nggak masalah. Nggak masalah, sudah hak dia. Ya? ketika saya diberi kulit, ketika saya diberi daging, ya kurban, saya jual lagi boleh nggak? Ya boleh hak saya. Sudah bukan daging kurban lagi. Daging kurban itu bagi siapa? Bagi yang berkurban. Tidak boleh menjual dan seterusnya itu bagi yang berkurban. Ya, jadi kurban itu harus utuh semuanya. Tidak boleh sebagian. Ya, Walaupun sebagiannya boleh dimakan. bagaimana sikap kita terhadap orang-orang atau kelompok yang menyimpang seperti LBI, Jamiun, Ikhwaniyun, dan lain-lain apakah mereka tetap menjadi bagian di jamaah kita jamaah muslim iya mereka kaum muslimin ya mereka punya hak terhadap kita ketika mereka bersin mengucapkan Alhamdulillah kita ucapkan ya kamu kaum, ya walaupun kita tahu dia firqoh dolar gitu karena tidak semua kesesatan berakibat kekufuran. Kafir pasti sesat, sesat belum tentu kafir. Berarti masih muslim. Ketika masih muslim, berarti masih berhak kita ucapkan yang kamu Allah, masih berhak kita salami, berhak mendapatkan jawaban salam dari kita ketika dia memberikan salam, berhak kita tengokin kalau dia sakit, berhak kita salati ketika dia mati, berhak kita antar ke kubur ketika dia uh, setelah di sholat berhak mendapatkan nasihat ketika dia menasihati minta nasihat kepada kita ya jangan mengikuti uh, bid'ahnya bagaimana tata cara berkorban secara sunnah apakah ada ijab kabulnya tidak ada karena pada hakikatnya Kurban itu adalah urusan kita dengan Allah. Kita sembelih, kita alirkan darah kambing, sapi, unta di tanggal 10 sampai 13 itu. Kita dengan Allah. Oh, mau jadi kumpul sama siapa? Ya. Nah, hanya kadang-kadang kita capek, nggak ada waktu. Ya, maka kita serahkan ke si bulan. Tolong potongkan sapi saya, kambing saya, saya nggak ada waktu. Nah, ini boleh. Gitu. Atau dia hanya bisa menyembelihnya saja. Kan dibagikan harus daging dan seterusnya. Berarti ada yang, yang harus nulitin, motong-motong. Dia nggak bisa. Nah, dia minta tolong per orang. Namanya minta tolong berarti Allah. Ya ada upahnya. Ya ada upahnya. Ngulitin motong kan? butuh tenaga, menghabiskan waktu, ada upahnya. Maka kalau bawa kambing ke masjid, bawa sapi ke masjid, jangan kambing doang. Sama upah potong, upah ngulitin, pemeliharaan, mungkin bisa dua malam, tiga malam di masjid itu. Ya, kalau nggak bawa, jangan diterima. Potong, potong aja sendiri pak. Ya, kalau nggak ada dua puluh ribu, dua puluh, ya jangan potong, potong sendiri. Ya, jadi masjid nggak butuh sama orang-orang bawa kambing. Ya, orang yang punya kambing butuh dengan panitia masjid. Jangan dibalik. Ya, lalu ngambil kas masjid buat e, biaya foto keliru. Orang yang bawa e, kambing, bawa sapi dan seterusnya harus bawa uang. Gitu. Jadi tidak mengganggu kas masjid, apalagi dia nggak mengganggu kas masjid eh, sayang maka ambil kulitnya ngambil kepalanya buat upah di tukang potong ini jelas batil keliru bahkan Nabi katakan tadi tidak sah kurban ya ya boleh ditarik ya yeah. iya ditarik minimal lah minimal kambing dua puluh lima ribu tapi eh, lima puluh ribu mau lebih boleh kurang jangan <laughs> ya lebih kan bu Mohon penjelasan mengenai arti dan makna subhat. Subhat adalah sesuatu yang dianggap benar padahal dia salah sesuatu yang dianggap salah padahal dia benar. Salah paham. Ya, kebalikan itu namanya subhan Kabur. Ya. Asal katanya itu. Ya. Salah satu tertolaknya dosa adalah ketika seorang itu mengkonsumsi barang-barang yang haram makan minum dan salah satu salah satu tertolaknya doa oh ya tertulangnya doa ketika seseorang mengkonsumsi dari sesuatu yang haram hmm. maka bagaimana kalau dalam suatu keluarga ini uh, asupan listriknya itu tidak sesuai dengan yang dipergunakan tidak sesuai dengan ketika dia membayar harganya. Di situ tertulis misalkan 450 watt, ternyata hmm. yang digunakan itu 1300 watt. Sedangkan dia tahu. Tahu. Dia tahu, sengaja gitu. Sengaja. Berarti mencuri. Iya. Iya. Kemudian um, nasi yang ditanam uh, lewat listrik. Hmm. yang dicuci dari air yang diambil dari listrik. Iya. Yeah. Seluruhannya uh, eh, tercampur dengan hal-hal yang yang Arab. Maka apakah keluarga ini juga terancam dengan tertolaknya uh, doa? Iya. Iya. Seluruh keluarga. Seluruh keluarga. Seperti itu karena Nabi mengatakan bagaimana doanya akan dikabulkan. Makanannya dari hal hasil yang haram, minumannya dari hasil yang haram, e, pakaian yang dia pakai dari hasil yang haram. Ya, e, dia berpakaian bersih itu karena dicuci airnya dari hasil yang haram kan? nyolong listrik tadi kemudian makanannya kan di kulkas ya bisa dingin ya eh, kulkas karena listrik itu tadi ya dan terus ya dari nyolong listrik itu kan jadi oh, banyak berakibat air oh, makanan dan seterusnya ya apakah maka eh, jika antum uh, eh, mencuri uh, eh, listrik. Ya. Yeah. bagaimana untuk seorang anak yang ada di situ untuk hengkang dari rumah itu apakah? Yang pertama, kalau dia bisa menasehati orang tuanya atau kakaknya yang punya rumah itu nasehati secara baik-baik. Ya. Kalau tidak bisa uh, dia keluar dari situ, ya itu yang terbaik karena memang Orang yang terbaik itu yang bisa menghidupi dirinya sendiri, bukan menjadi beban atas manusia ya, dewasa. Kalau tidak bisa, maka dia hidup di situ dengan oh, sekedarnya, ya artinya tidak enak-enak ditinggal di situ sambil memohon jalan keluar kurang. Ya, wallahi dan jalan fina dia usulana siapa yang ingin berada di jalan kami, niscaya kami akan berikan jalan. Shalom. Sering timbul keraguan-keraguan dalam hati anak. Apa penyebab timbulnya keraguan-keraguan di hati? Bagaimana solusinya? macam-macam ya. e, yang intinya adalah syaitan wajib kita menghilangkannya sekuat tenaga di antaranya dengan tahu berlindung kepada Allah sebagaimana hadis saya Muslim di mana seseorang didatangi oleh syaitan lalu setan ini bertanya siapa yang menciptakan bumi kata setan jawablah Allah siapa yang menciptakan langit Kata setan, jawablah Allah. Siapa yang menciptakan gunung, langit, malaikat, dan seterusnya, jawablah Allah, Allah. Nah, terakhir, kata setan pula, sekarang siapa yang menciptakan Allah? Nah, jika timbul e, pertanyaan seperti ini, maka itu datang dari setan. Segeralah bertawud kepada Allah. Ya, a'udzubillah minasyaitonir Aku berlindung kepada Allah dari syaitan. Seseorang tidak akan sanggup menghindarkan diri dari tipuan syaitan, godaan syaitan, jika tidak ada pertolongan dari Allah. Maka wajib bagi kita minta pertolongan kepada Allah. Bagaimana ketika seseorang telah diberitahu tentang kewajiban sholat, tetapi tetap saja meremehkan, bahkan tidak mau sholat? bagaimana sikap kita dan apa hukum orang tersebut. Umumnya tentang sholat, orang tahu kewajiban Bodoh-bodoh seorang istri telah lima waktu. Ya, kecuali sedikit sekali. Oleh karena itu, jawaban ini biasanya merupakan jawaban bukan penolakan wajibnya, tapi malah. Malah. Walaupun kadang keluar ucapan penghinaan, meremehkan, tapi tidak boleh kita langsung katakan dia telah kufur, dia telah keluar dari Islam, tidak boleh. Ya. Berapa hari puasa Idul Adha? Yang sahih satu hari, tanggal 9. pun tanggal 8 hadisnya mau pun dan sampai bahkan kepada maupun adapun yang sahih adalah sabda Nabi alaihi salatu wasallam pada Muslim di mana tidak ada hari yang lebih baik dari 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Tidak ada yang lebih baik mengalahkan hari-hari Ramadan. Ya, hari terbaik adalah hari dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Adapun malam adalah Lailatul Qadar. 10 hari terakhir bulan 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Itu malam terbaik. Hari terbaik 1 sampai 10 Ya. Walaupun jihad bisa ya. Pertanyaan sebagian sahabat, Nabi menjawab, iya. Walaupun jihad bisa fisabilillah. Salah dengan amal-amalan di tanggal 1 sampai tanggal 10 itu ya berupa sholat, zikir, wirid. Nah dari hadis ini maka disunahkan e, eh, berpuasa juga gitu. Jadi bukan dari khusus tentang puasa di tanggal-tanggal itu. Maka siapa yang membiasakan puasa Senin Kamis, membiasakan puasa Nabi Daud, maka teruskan di tanggal-tanggal itu. Bagaimana jika kita pernah memberikan fatwa kepada teman dan beberapa hari kemudian kita mengetahui bahwa fatwa kita keliru? Apakah perlu kita memberitahukan kepada teman tersebut? Ya, ya, e, memperbaiki kesalahan adalah dengan membenarkan kesalahan itu. Karena itu salah. Kita katakan kepada dia ada seorang imam yang ditanya tentang satu permasalahan oleh orang awam dari kampung jauh. Jawabannya keliru. Imam ini sadar, tahu ternyata jawabannya keliru. Maka dia cari orang itu yang di kampung yang jauh itu. Ya ingin memberitahu kepada orang itu jawabanku kemarin salah. Waktu kemarin salah. Ya, ini pertanggung jawaban ilmiah yang dicontohkan oleh para alimah maka tidak boleh ada gengsi malu ya bagi orang yang sudah berfatwa untuk menarik kembali fatwanya dia harus lebih takut kepada Allah Ya, mudah-mudahan bermanfaat.